الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أجمعين أيها الإخوة الكرام والأخوات Beliau mengucapkan selamat kepada antum semua para ikhwan dan akhwat hayyakumullah وأحمد الله سبحانه وأشكره أن, أن من علينا بهذا اللقاء ويسره لنا Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan kepada kami sehingga terjadinya pertemuan ini dan memudahkan kepada kita sekalian. ثم أشكر الإخوة القائمين على دورة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه Kemudian saya mengucapkan rasa syukur kepada para ikhwan yang telah mengadakan adanya dan mewujudkan daurah Al-Imam al syafii rahimahullah taala ini. Wa ashkuru al-ikhwata al-qa'imina ala hadha al-masjid ala taysirihim wa tahiyyatihim hadha al-waqt lil liqaa dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus masjid yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk terjadinya pertemuan ini. Ayyuhal ikhwatul kiram. Para ikhwan sekalian yang mulia. Inna minal al-masail allati shaghalat al-bashariyah min awal ahdiha Sesungguhnya termasuk di antara permasalahan yang menyibukkan manusia dari sejak awal. Dan berupaya seluruh umat ini untuk berupaya mewujudkannya. وتتخذ من الأساليب والتدابير الكثير لتحقيقها dan mereka telah menempuh berbagai macam cara untuk mewujudkan perkara ini. هي مسألة الأمن والأمان yaitu permasalahan keamanan dan ketentraman. والأمن نعمة من الله تبارك وتعالى ولها أسبابها. Dan rasa aman adalah merupakan bentuk kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ia memiliki sebab-sebab. كما أن ذهاب الأمن والاستقرار عقوبة وبلاء sebagaimana hilang rasa aman, hilangnya rasa aman dan ketentraman adalah merupakan bentuk musibah dan bentuk bala. كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami pasti akan senantiasa memberi cobaan kepada kalian wala kami pasti akan memberi cobaan kepada kalian berupa rasa takut demikian pula rasa lapar dan kurangnya harta demikian pula berkurangnya jiwa-jiwa dan demikian pula gagalnya panen dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. فجمع الله بين ارتفاع الأمن بالخوف وبين قلة الرزق. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara terangkatnya rasa aman dengan munculnya rasa takut di tengah-tengah manusia dan minimnya rezeki yang mereka dapatkan. ولما دعا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فقال dan tatkala Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam mendoakan kepada penduduk Makkah di mana beliau mengatakan Rabbana ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada mereka dengan berbagai macam buah-buahan." Faqarana fi du'aihi bainal amni wa bainar rizq. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menggabungkan di dalam doa beliau antara keamanan demikian pula diberikannya rezeki. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عقوباته للأمم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada para umat. فقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan sebuah perumpamaan di mana ada sebuah kampung yang dahulu merasakan ketenangan dan ketentraman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di mana rezeki yang datang ke kampung tersebut dalam jumlah yang besar yang datang dari berbagai tempat. Fakafarat bi an'umillahi فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون Lalu kemudian kampung atau penduduk kampung tersebut mereka pun bersikap kafir dan mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga Allah Azza wa Jal menjadikan mereka merasakan rasa takut demikian pula rasa lapar disebabkan apa yang telah mereka perbuat. وهذا ذكره الله تخويفا لعباده وتحذيرا dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk memberi rasa takut kepada para hambanya dan sebagai bentuk peringatan. ولاحظوا أيضا هنا قرن بين الخوف والجوع وبين الأمن والرزق. Dan perhatikanlah pula di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara rasa takut dan lapar dan Allah Azza wa Jalla juga menggabungkan antara rasa aman dan rezeki. فإنه إذا ذهب الأمن عن الإنسان لم ينتفع برزقه ولو كان كثيرا. Karena sesungguhnya apabila rasa aman itu hilang di tengah-tengah manusia, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat dari rezeki yang mereka dapatkan meskipun rezeki itu jumlahnya besar. Wa idza wujida al-amn wal istiqrar 'asha al-mar'u walau birrizqi al-qalil. Namun apabila negeri tersebut terasa mereka merasakan tentram dan aman, maka manusia akan merasakan sebuah kehidupan yang tenang dan bahagia walaupun rezeki yang sampai kepada mereka itu sedikit. وقد ذكر الله أهل مكة بنعمته عليهم بالأمن والرزق dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada penduduk Mekah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa nikmat keamanan, ketentraman dan rezeki. Hatta ya'rifu wa yashkuru hadhihi an nimah fayu'minu برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعوه agar kemudian mereka memahami dan ber, mereka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala awalam numakkin lahum haraman amina wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bukankah kami telah mengokohkan kepada mereka tanah suci yang penuh dengan rasa aman dalam keadaan di sekitar mereka manusia dalam keadaan mereka tidak merasakan aman dan mereka merasakan ketakutan qala fil al-ukhra yujba kulli rizqan min dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dimasukkan atau di kirimkan kepada penduduk Makkah rezeki yang datang dari berbagai negara atau yang datang dari berbagai wilayah. فالأمن وتحقيقه مسألة أو قضية تشغل العالم والأمم منذ قدم التاريخ. Maka rasa aman demikian pula bagaimana cara mewujudkan keamanan tersebut adalah merupakan perkara yang para umat mereka sibuk untuk membahasnya dan mereka berupaya untuk mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Hatta hadzal asr al hadith alladhi wasalnah hingga di masa kini yang kita sekarang ini berada di dalamnya. Wa hunaka li hadzal amn anwa' dan rasa aman tersebut ada bermacam-macam keadaannya. Al-amnu ad-dakhili lil bilad wal amnu al-khariji ada keamanan di dalam negeri dan ada pula keamanan di luar negeri. كأمن حدود الدول البرية والبحرية والجوية. Demikian pula uh, seperti rasa aman atau seperti keamanan yang ada di sebuah negeri, baik yang berkaitan dengan keamanan di daratnya atau di lautnya atau di udaranya. وأنشئت لذلك وزارات مختصة كالدفاع وغيره dan diwujudkannya pada negara-negara tersebut kementerian-kementerian yang secara khusus memperhatikan perkara-perkara tersebut. وهناك الأمن الفكري dan ada juga yang berkaitan dengan keamanan dalam berfikir. الذي يحفظ العقول من الإلحاد وشبه أهل الإرهاب yang dapat memelihara dan menjaga akal-akal manusia dari berbagai macam pemikiran-pemikiran rancu yang datang dari orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala demikian pula yang datang dari kaum teroris. وهناك الأمن المعلوماتي التكنولوجي dan di sana pula ada yang berkaitan dengan keamanan yang kaitannya dengan pengetahuan-pengetahuan teknologi. والمسمى بالأمن السيبراني سيبراني Cyber. Yang disebut dengan uh, keamanan cyber. ووصلت الأمم إلى أنواع من السعي لتحقيق أمنها واستقرارها Dan para umat mereka telah sampai kepada berbagai macam cara-cara yang mereka lakukan yang bertujuan untuk menetapkan keamanan tersebut dan ketentraman. حتى هناك الأمن الغذائي Sampai di sana ada pula pembahasan yang berkaitan dengan keamanan dari sisi makanan. Alladhi ya'tani bitawfiril ghidha wa bisalamatihi as sihiyah Yang memperhatikan dari sisi uh, mewujudkan berbagai macam jenis makanan dan memperhatikan sisi kesehatan makanan tersebut. Wa kullu hadha min ajli amnil insan fi badanihi wa aqlihi wa fikri. Ini semua dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan pada seseorang baik pada sisi fisiknya demikian pula akalnya demikian pula agamanya. Wa hunaka al-amn ad-dakhili fil bilad dan di sana pula ada yang berkaitan dengan keamanan di dalam negeri yang ada di negeri-negeri. الذي ya'manu فيه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم amwalihim yang mana manusia itu menjadi aman dari darah-darah mereka yang tidak ditumpahkan demikian pula mereka merasa aman dari harta-harta mereka dan juga aman dari kehormatan-kehormatan mereka. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أي يوم النحر في بلدكم هذا أي في مكة في شهركم هذا أي في الشهر الحرام ذي الحجة yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya sesungguhnya darah-darah kalian demikian pula harta-harta kalian dan juga kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk dirusak dan ditumpahkan seperti kesucian hari kalian ini dan di bulan ini dan di negeri kalian ini di hari ini maksudnya di hari Idul Adha dan di bulan ini yaitu di bulan Dzulhijjah dan di tempat ini yaitu di kota suci Makkah. فتسعى جميع الأمم المسلم منها والكافر إلى تحصيل الأمن. Maka seluruh umat-umat mereka berupaya untuk mewujudkan terjadinya rasa aman dan ketentraman di dalam negeri-negeri mereka. فتسن هذه الدول القوانين الكثيرة. Maka negara-negara ini pun mereka mengeluarkan berbagai macam undang-undang dan hukum-hukum التي تحفظ الأمن أو تعاقب من أخل به وخرج عنه yang bertujuan untuk menjaga rasa aman dan memberi hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan hilangnya keamanan tersebut. أما الأمم غير المسلمة Adapun umat-umat yang selain dari kaum muslimin فاجتهدت عقولهم وخبراؤهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه maka akal-akal mereka beristihad, berupaya untuk mewujudkan hukum-hukum yang dengannya mereka mampu untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman tersebut. Amma nahnul muslimun adapun kita sebagai kaum muslimin fa inna Allah azza wa jalla syara'a lana wa 'allamana usul tahqiq hadzal amn maka sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mensyariatkan kepada kita sekalian dan telah menerangkan kepada kita prinsip-prinsip di dalam menjaga keamanan dan ketentraman itu. وحذرنا من الأسباب التي تخل بالأمن والاستقرار والطمأنينة dan telah memperingatkan kepada kami dari sebab-sebab yang dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, ketenangan dan ketentraman itu. وتسبب الفوضى والاضطرابات Dan perkara-perkara yang dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan keguncangan dalam negeri. ففي شريعة الإسلام يأمن الناس على دينهم Di dalam syariat Islam, manusia mereka akan merasa aman di dalam agama-agama eh, di dalam agama mereka وعلى دمائهم وأموالهم وأعراضهم dan mereka pun merasa aman terhadap darah-darah mereka, demikian pula harta-harta mereka dan kehormatan mereka. dan mereka pun merasa aman terhadap akal-akal mereka. Sehingga agama ini telah menetapkan syariat kepada kita sekalian tentang diharamkannya segala perkara yang memabukkan hifadhan ala hadzal aql yang itu bertujuan untuk menjaga dan memelihara akal-akal kita. Li'annahu khasiyatul insan allati tumayyizuhu an sa'iril hayawanat. Karena akal itu adalah merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang membedakan mereka dari hewan-hewan. Wa huwa manatu wa Dan akal itu adalah merupakan tempat diberikannya beban taklif, beban syariat kepada para hamba tersebut. وبه يفهم الإنسان الكتاب والسنة ويعمل بهما Dan dengan akal itulah seseorang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkan keduanya. فإذا تعدى ذلك إلى أن يعارض الشرع الآيات والأحاديث بالعقل Maka apabila dia melampaui batas hingga dia menentang syariat, menentang apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya, فهذا ليس بعقل سليم بل هو هوى maka ini bukanlah merupakan akal yang sehat, namun ini adalah merupakan bentuk mengikuti hawa nafsu. فإن العقل السليم لا يعارض الكتاب والسنة karena sesungguhnya akal yang sehat itu tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah وأصحاب العقول الصحيحة إذا قرأوا الكتاب والسنة بعلم وإنصاف علموا موافقتهما للعقول Dan orang-orang yang memiliki akal yang sehat pada saat mereka membaca Al-Quran dan As-Sunnah maka mereka akan mengetahui bahwa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah senantiasa mencocoki dan sesuai dengan akal-akal sehat tersebut. Fa'aslah wa atam wa akmal aslah wa atam wa akmal asbab al-amn fi syariatillahi ta'ala wa wahyih yang paling mendatangkan keselamatan dan yang paling mencukupi dan yang paling sempurna di dalam mewujudkan rasa aman itu ada di dalam syariat kita yaitu Islam. Kama qala Allah Ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada jalan yang paling lurus. yahdi fi kulli al-qadaya wal masail ila tariqatil Maka agama ini senantiasa mengarahkan dan membimbing kepada metode yang paling mendatangkan kemaslahatan dan yang terbaik. Wa min qadiyatul Termasuk dalam hal ini adalah perkara yang mewujudkan rasa aman itu. وهذه الخمس التي ذكرتها الدين والنفس والمال والعرض والعقل maka lima perkara yang aku sebutkan ini yaitu agama, kemudian akal, kemudian jiwa, kemudian uh, kehormatan, kemudian الدين والعقل الدين الدين والعقل والنفس والنسل والمال والعرض والمال العرض يدخل فيه النسل nah saya ulangi lagi kelima perkara yang aku sebutkan tadi yaitu perkara agama kemudian jiwa kemudian akal kemudian keturunan atau kehormatan dan harta هذه تسمى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها Maka kelima perkara ini adalah merupakan lima perkara-perkara yang wajib dan yang penting di mana syariat ini datang untuk menjaga kelima perkara tersebut. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. وقال في الحديث الآخر المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم dan di dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang mukmin itu adalah seseorang yang manusia itu merasa aman dan selamat terhadap darah-darah mereka dari ditumpahkannya dan selamat harta-harta mereka dari diambilnya dengan cara yang tidak dibenarkan. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد أو قيد الفتك أي مانع لصاحبه أن يفتك بالناس dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa iman itu qayyad al-fatka. Maksudnya keimanan seseorang mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merupakan bentuk kezaliman kepada manusia. فَإِذَا رُبِّيَ وَنُشِّئَ النَّاسُ عَلَى الدِّينِ Maka apabila manusia ini dididik dan diajari sejak awal untuk mereka berjalan di atas agama, wal khawfi minallahi ta'ala wa dan mereka dididik untuk senantiasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذا a'zamu asbab تحقيق al-amn من min a'zami تحقيق tahqiq Maka ini termasuk di antara sebab terbesar terwujudnya rasa aman tersebut. Wa sa'adhkuru laka في ذلك dhalika dan saya akan menyebutkan kepadamu satu kisah uh, tentang perkara ini dan saya meringkasnya. خرج عبد الله بن عمر مرة فلقي راعي غنم عبدا يرعى غنما. Suatu ketika Abdullah bin Umar keluar lalu kemudian beliau bertemu dengan seorang pengembala kambing. فقال له أريد أن تعطينا شاة يختبره. maka Ibnu Umar berkata kepada si pengembala ini, "Saya ingin engkau memberikan kepadaku seekor kambing di mana dia hendak menguji orang tersebut." Faqala lahu inna al-ghanama li sayyidi. Kata si pengembala ini bahwa kambing-kambing ini ini milik tuanku, bukan milik dia. Ai wala yahiqqu li an atasarrafa fiha. Maksud dia bahwa saya tidak punya hak untuk berbuat terhadap kambing-kambing ini karena bukan miliknya dia. Faqala lahu Ibnu Umar bi'niha wa qul li sayyidika akalaha adh-dhi'b fasayusaddiquk. Lalu Ibnu Umar ya. pun menguji kembali menguji si pengembala ini dia mengatakan kalau begitu jual kamu jual saja kepadaku satu ekor dari kambing tersebut nanti engkau mendatangi tuanmu dan kamu mengatakan bahwa satu ekor tersebut telah dimakan oleh serigala dan dibawa lari. Dan si pengembala ini tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Faqala ya rajul. Maka pengembala ini mengatakan, "Hei laki-laki, ara'aita in bi'tuka asy-syata wa akhadhtu thamanaha li?" Bagaimana pendapatmu kalau saya menjual kambing ini kepadamu lalu kemudian aku mengambil uh, uangnya, aku mengambil nilainya? Lalu aku menyampaikan kepada tuanku bahwa kambing itu dimakan oleh serigala, lalu dia membenarkan ucapanku. Allah? Lalu di mana Allah? Fabaka Abdullah bin Umar maka Abdullah bin Umar pun menangis. Wa qala eh wallah aina Allah. Maka Ibnu Umar mengatakan eh benar eh, di mana Allah? Fahadha ar-ra'i hafidhahu hafidhahu Allah bil khauf min Allah taala. Maka pengembala ini Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharanya dengan uh, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah. ولذلك حفظ الله به مال سيده Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara harta tuannya. فهذا السيد آمن على ماله بيد هذا الرجل Maka tuannya ini merasa aman dari hartanya di ditangani oleh lelaki yang seperti ini. ثم إن عبد الله بن عمر سأل عن سيد هذا العبد Lalu kemudian Abdullah bin Umar pun bertanya kepada si pengembala tersebut tentang tuannya, siapakah tuannya? Fashtarahu min sayyidihi wa a'taqahu liwajhillah. Lalu kemudian Ibnu Umar pun membeli membeli si pengembala ini karena dia berstatus sebagai hamba sahaya lalu kemudian dia membebaskannya dari perbudakan dan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Washtara lahu tilka al-ghanam kullaha wa a'taha lahu hadiyah. lalu kemudian Ibnu Umar membeli seluruh kambing-kambing yang dimiliki oleh tuan tersebut lalu seluruhnya diberikan kepada eh, pengembala yang telah dimerdekakan oleh Ibnu Umar tersebut فإذا وجد هذا الخوف والدين في قلوب الناس Maka apabila rasa takut ini terdapat di dalam hati-hati manusia, takut kepada Allah, takut karena agama. في التجار والموظفين والعمال hal ini ada di dalam hati-hati para pedagang, demikian pula para pegawai dan para pekerja. Maka dengan perkara tersebut manusia mereka akan merasa aman dengan harta-harta mereka. Maka kewajiban kita adalah mendidik diri-diri kita, demikian pula anak-anak kita istri-istri dan keluarga kita agar mereka terbiasa dengan perkara ini. Wa anta ta'ammalha fi man ta'rif an nas. Wa anta ta'ammalha dan hendaknya engkau memperhatikannya terhadap apa yang ada di tengah-tengah manusia. Yakunu ar-rajulu kha'inan di mana ada seseorang dia berkhianat mu'tadiyan ala amwalin nas wa dima'ihim wa a'radihim ada lagi di antara manusia yang melampaui batas dan bersikap zalim terhadap darah-darah manusia demikian pula harta mereka dan kehormatannya fa idza istaqama ala ad-din was sunnah apabila seseorang itu istiqamah lurus di atas agama dan di atas sunnah sara kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim maka dia akan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu adalah seseorang yang manusia merasa aman terhadap darah-darah mereka demikian pula harta-harta mereka وتعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة Dan kalian mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tiga orang yang mereka itu masuk ke dalam gua, lalu kemudian ada batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. فنجاهم الله بدعائهم وتوسلهم بأعمال salihah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan terbukanya pintu gua tersebut karena mereka berdoa kepada Allah dan mereka bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan saleh mereka. Wahada min at-tawassul dan ini termasuk di antara bentuk tawassul yang disyariatkan. وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته Demikian pula bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. أما التوسل بجاه الصالحين أو بذواتهم فهذا غير مشروع Adapun bertawassul dengan kemuliaan orang-orang saleh dan dengan zat-zat mereka atau dengan tubuh-tubuh mereka ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan. ولا دليل عليه من الكتاب ولا السنة ولا عمل الصحابة Dan tidak ada dalil atas amalan tersebut baik dari Al-Quran atau dari Sunnah dan tidak pula datang dari amalan para sahabat. وإلا ومن المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي Dan Al-Hadir. termasuk di antara tawassul yang disyariatkan adalah berdoa atau meminta doa dari seorang yang saleh yang masih hidup. Asyahid haula'i thalatha dzakaru thalathata a'mal. Intinya bahwa disebutkan di dalam hadis ini tiga orang tersebut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing menyebutkan amalan soleh mereka. Sebab hadhihi al-a'mal dinuhum wa khawfuhum min Allah. Dan sebab mereka melakukan amalan-amalan tersebut karena agama mereka dan rasa takut mereka kepada Allah. الأول ذكر بره بوالديه Yang pertama dia menyebutkan amalan solehnya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. والثاني ذكر حفظه مال الأجير عنده Yang kedua dia menyebutkan amalan solehnya di mana dia senantiasa menjaga harta yang dimiliki oleh salah seorang dari buruhnya. إذا فقد حفظ المال وكان عليه أمينا Ya, yaitu dia telah menjaga harta dari si buruh tersebut sehingga dia seorang yang amanah. والثالث ذكر عفته عن الحرام وتركه المرأة ابنة عمه خوفا من الله Dan yang ketiga, ketika dia menyebutkan amalan solehnya, dia menyebutkan tentang kehormatannya dari meninggalkan perbuatan zina dan dia meninggalkan uh, seorang wanita yang itu adalah anak atau putri dari pamannya karena dia melakukan hal itu karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ajir amina ala malihi wa hassalah. Maka buruh si pekerja tersebut dia merasa aman dengan hartanya dan dia pun mendapatkan hartanya tersebut secara utuh. Wal mar'ah aminat ala 'irdiha rughma faqriha wa hajatiha fa'affa anha dan wanita tersebut dia pun merasa aman dari kehormatannya sehingga dia uh, tidak uh, dirusak kehormatannya oleh lelaki tersebut. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mudzakkiran lana bi ni'matil amn dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda sebagai bentuk peringatan kepada kita mengingatkan tentang pentingnya rasa aman itu. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa aman pada dirinya dan dia diberi kesehatan pada fisiknya dan mu'afafi jasadihi wa indahu qutu dan dia memiliki eh, dan dia memiliki kebutuhan ya yang memenuhi kebutuhan kesehariannya maka orang yang seperti ini seakan-akan dia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Fadzakara hadhihi ats-tsalatsah al-'azimah lis-sa'adah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga perkara ini tiga perkara yang agung yang menyebabkan seorang meraih kebahagiaan. Al-afiyah min al amrab yaitu kesehatan sehingga dia terselamat dari berbagai macam penyakit. Warizqu yaumika wa qutik dan dia mendapatkan rezeki kebutuhan pokoknya itu terpenuhi. Wal amn demikian pula rasa aman. Falahadna fil hadis aidan ijtima'ul amni ma'ar rizq dan kita juga memperhatikan di dalam hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara rasa aman dengan rezeki yang dimilikinya. Wa umamul ardi al-yawm tatafawat fi husul al-amn laha. Dan umat-umat yang ada di muka bumi sekarang ini berbeda-beda tingkatan mereka dalam meraih rasa aman yang mereka rasakan bihasabi qiyamiha asbab tahsilih dan itu tergantung dari sebab-sebab yang mereka wujudkan dalam mewujudkan sebab-sebab yang mereka lakukan dalam mewujudkan rasa aman itu. Wa hadha at-tafawut tarawnahu al-yawm fal 'alam asbaha fi waraqa wahida. Dan adanya perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa melihatnya sekarang di mana dunia ini seakan-akan terkumpul dalam satu lembar wa a'zamu sababin li a'zami amnin fid dunya wal akhirah. A'zamu sababin li a'zami amnin. Amnin. Uh, sebab yang terbesar untuk meraih uh, rasa aman yang terbesar di dunia dan di akhirat huwa tauhidullah fi ibadatihi wa 'adam al-isyrak bih yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah. Kama qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bisyirk ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.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 mereka wafat para malaikat mendatanginya dan mengatakan kepadanya, jangan kalian merasa takut dan jangan kalian bersedih dan bergembiralah kalian mendapatkan surga yang dijanjikan kepada kalian. Qala ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Man hum Allah? Siapa mereka yang disebut sebagai wali-wali Allah itu? Kathirun minan nas akhtau fi fahmi al-wali man huwa. Banyak dari kalangan manusia mereka keliru di dalam memahami siapa itu wali Allah. فبعضهم يظن أن الولي هو كل من عليه قبة. Ada sebagian mereka menyangka bahwa yang dimaksud wali adalah setiap yang memiliki kubah yang badal maut. Eh. Setiap yang memiliki kubah setiap setelah dia mati lalu dibangun kubah di atas kuburannya. وبعضهم يظن أنه الذي تكون له الخوارق أو الكرامات dan ada lagi sebagian mereka menganggap bahwa yang dimaksud wali Allah adalah orang-orang yang memiliki sesuatu di luar kebiasaan manusia atau yang mereka sebut sebagai karamah. Dan terjadinya karamah pada seseorang itu bukanlah merupakan syarat untuk disebut sebagai waliullah. تعريفات الناس للولي كثيرة تعريفات الناس للولي مختلفة Definisi-definisi manusia di dalam mendefinisikan dan mengartikan waliullah itu banyak sekali di kalangan manusia. Lakin ihtakamna ila wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam namun apabila kita merujuk kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajadna Allah taala 'arrafana man humul awliya wa man huwa al-wali maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mendefinisikan dan telah menjelaskan kepada kita siapa yang disebut sebagai waliullah. Kama fi hadhihi al aya min surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun 'alayhim wa la hum yahzanun. Aman hum alladziina wa kanu yattaqun. Fal mu'minu attaqi fa huwa lillahi wali sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus yang artinya ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak merasakan ketakutan dan mereka pun tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah dialah yang disebut waliullah wa ala qadr tahqiqihi sifat at-taqwa wal iman takunu wilayatuhu lillah maka sesuai kadar dia mewujudkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan mendapatkan bahagian dari waliullah tersebut هذا تعريف الولي كما هو في القرآن الكريم Inilah definisi wali sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. وأما الطريق الذي تحصل به ولاية الله Adapun jalur yang dapat menyebabkan seorang mencapai kedudukan sebagai waliullah فقد بينه الله تعالى في الحديث القدسي maka telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wajal bahwa dia berfirman Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb Di mana Allah azza wajal berfirman barang siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan kepadanya untuk diperangi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه dan tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dari seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Wa maftarabahu Allah ala ibadihi amran imma af'alun wajibah wa imma muharramatun iftarada alaihim dan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya itu dua perkara. Yang pertama adalah perkara-perkara yang wajib yang wajib untuk dilakukan oleh para hamba dan yang kedua hal-hal yang diharamkan yang Allah wajibkan kepada para hambanya untuk meninggalkannya. Idan at-tauhid wal iman wat taqwa ada'ul fara'id wa tarkul muharramat wal iktar min nawafil at-ta'at hadha kulluhu أسباب للأمن في الدنيا والآخرة maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mewujudkan keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian menegakkan perkara-perkara yang diwajibkan dan meninggalkan apa saja yang diharamkan dan memperbanyak amalan-amalan sunnah ini adalah merupakan sebab seorang hamba akan meraih rasa aman di akhirat. Wa inna min Allah wa min al-iman wa min ma iftaradahu Allah alaina dan termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk keimanan dan termasuk di antara apa yang Allah wajibkan kepada kita sababun azimun lil amn yang ini adalah merupakan sebab yang besar yang mana seseorang akan meraih rasa aman itu. ma faradahu Allah Yaitu apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kita sekalian untuk senantiasa taat dan mendengar terhadap penguasa dan pemerintah kita dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا شافيا كافيا dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang gamblang. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة حديث صحيح في السمع والطاعة لولاة الأمور وبيان حقوقهم dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasanya dan menerangkan tentang apa yang menjadi hak-hak penguasa itu. dan diharamkannya untuk keluar dari ketaatan terhadap mereka. سواء كان الخروج باللسان والتهييج والتشهير بهم Apakah bentuk keluar dari ketaatan kepada mereka itu dengan membicarakan atau melakukan kritikan dan pembicaraan tentang mereka atau kemudian mempopulerkan menyebarkan secara umum apa yang berkaitan dengan penguasa tersebut atau izhar al-isyan wal mukhalafati lahum bimithli al-mudaharat wal idrabat wal i'tisamat dan demikian pula termasuk bentuk menyelisihi penguasa dengan menampakkan bentuk-bentuk uh, menyelisihi bentuk-bentuk penentangan kepada penguasa seperti melakukan demonstrasi-demonstrasi atau melakukan sikap-sikap uh, pemogokan secara massal. وهذه كلها أسباب ومقدمات للخروج الثاني وهو الخروج بالسلاح. Dan perkara-perkara ini dan perbuatan-perbuatan ini ini adalah merupakan bentuk pendahuluan yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam sikap keluar dari ketaatan kepada penguasa dengan cara memberontak dan mengangkat pedang-pedang serta senjata-senjata mereka. Kama hasala min ahdi Uthman radhiyallahu anhu bil khuruj alaihi istishhadihi ila yaumina hadha. Sebagaimana yang telah terjadi di masa pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di mana sekelompok orang yang melakukan pemberontakan yang menyebabkan wafatnya dan mati syahidnya Utsman radhiyallahu taala anhu. فبدأوا بالكلام عليه باللسان وانتقاده والاعتراض عليه وعلى أمرائه. Dan itu dimulai dari kritikan-kritikan mereka secara lisan di mana mereka menyampaikan atau menyebutkan kritikan-kritikan mereka terhadap pemerintahan Utsman radhiyallahu taala anhu dan terhadap eh, pemimpin-pemimpin uh, penguasa-penguasa yang telah diangkat oleh Utsman radhiyallahu taala anhu untuk memerintah negeri-negeri. bihimul amru ila qatlihi radhiyallahu anhu wa Lalu kemudian perkara ini berakhir sampai menyebabkan terbunuhnya beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. ولم تزل أفعالهم في الأمة إلى اليوم Dan perbuatan-perbuatan mereka itu masih saja uh, dilakukan sampai kepada hari ini. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح البخاري Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari ثم إن مقتل عثمان أو فتنة مقتل عثمان كان أهم أسبابها الطعن على أمرائه أولا ثم عليه هو بتوليته لهم disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa sesungguhnya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu itu dimulai dari perbuatan mereka yang mencela dan mencerca pemimpin-pemimpin yang ada di masa pemerintahan Utsman. Lalu kemudian mereka berlanjut untuk mencela Utsman yang telah mengangkat mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin itu. وانظروا إلى البلدان التي خرجت على حكامها وولاة أمورها Dan silahkan kalian memperhatikan kepada negara-negara yang di sana ada dari kalangan rakyatnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa dan pemerintah mereka. Di buldani ikhwanikum al-muslimina di Arabia. Yang itu adalah merupakan negeri-negeri saudara-saudara kalian kaum muslimin yaitu di negara-negara Arab. Uzhiqat al-arwah wa dima' darah-darah bil malayin yang jumlahnya jutaan وهجر عن أوطانهم ملايين أخرى dan terusir dan dikeluarkan dari negeri-negeri mereka juga jutaan orang. وأصيب بالجراحات والعاهات ملايين أخرى Demikian pula berapa juta yang jutaan orang yang mereka terluka, demikian pula mereka ditimpa kemiskinan. ودمرت وقضي على أموال من العقار والأرض والممتلكات la dan berbagai macam kehancuran yang terjadi pada bangunan-bangunan ya demikian pula kepemilikan-kepemilikan yang dimiliki oleh mereka yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nashitat fi tilka al-buldan al-milishiyat wal jama'at al-irhabiyyah wat tanzimat adh-dhalimah. Lalu kemudian yang bergerak di negeri-negeri tersebut mereka dari kalangan milisi-milisi jamaah-jamaah dari kaum teroris mereka lah yang kemudian melakukan berbagai macam dan pengerusakan. فلا فرق عندهم في سفك الدماء بين الرجال والأطفال والنساء Maka dalam pandangan mereka mereka tidak membedakan dalam menumpahkan darah-darah kaum muslimin apakah mereka dari kaum lelaki atau dari wanita atau anak-anak. فلم تستقر أوضاعها ولم يأمن أهلها sehingga kondisinya itu tidak merasakan ketentraman dan penduduknya tidak merasakan ketenangan dan keamanan. وقد ضحك عليهم شياطين الجن وشياطين الإنس أن بخروجهم تحصيل الأحسن. Lalu kemudian syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia menertawakan mereka dan ketika mereka menganggap bahwa sikap pemberontakan yang mereka lakukan terhadap penguasanya itu demi atau bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. فلم يستطيعوا العودة إلى ما كانوا عليه قبل ثورتهم فضلا عن ما هو أحسن منه Maka yang terjadi adalah mereka tidak lagi mampu untuk kembali kepada kehidupan sebelumnya. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sebelumnya? بعض البلدان 35 سنة لم تستقر أوضاعهم وبعضها 25 سنة ربع قرن وبعضها 15 عاما وبعضها دون ذلك Ada sebagian negara itu tidak terjadi ketenangan di negeri mereka selama 35 tahun. Ada lagi sebagian negara selama 25 tahun tidak ada ketenangan dan sebagian negara lagi 15 tahun tidak terjadi ketentraman di negara mereka. وأنا بدأت بالأدلة الواقعية والشواهد الواقعية Dan saya memulai pembahasan ini dengan dalil-dalil yang yang nyata yang terjadi secara realita di tengah-tengah kita. قبل أن أبدأ قبل أن أذكر بعض الأدلة الشرعية sebelum saya menyebutkan dalil-dalil syar'i لنعلم الآثار والأضرار في مخالفة هذه الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة agar kemudian kita mengetahui betapa buruknya pengaruh negatif yang akan muncul dan kejelekan-kejelekan disebabkan karena menyelisihi dalil-dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan taat terhadap penguasa dan pemerintah kita. فهذه الأضرار والآثار في التاريخ الماضي وفي الواقع المعاصر المشاهد dan kemudaratan serta keburukan-keburukan dan pengaruh negatif ini itu adalah perkara yang kita saksikan baik di zaman-zaman sebelumnya demikian pula di zaman sekarang ini. تزيد المؤمن يقينا وبصيرة وثباتا على الحق. Yang mana ini semakin menambah bagi seorang mukmin keyakinan dan kekokohan mereka untuk berjalan di atas kebenaran. ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الأمة من كل أحد من الخلق dan agar dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk memberi kebaikan kepada umat ini lebih semangat daripada yang lainnya dari kalangan makhluk. Wa ya'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ansah al-khalq lil khalq dan agar dia mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling memberi nasihat untuk makhluk ini. Wa qad ja'ana anhu fi hadhihi al amran dan telah datang kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hadis-hadis tentang perkara ini dua hal. Khabarun wa amrun. Ada yang bersifat berita dan ada pula yang bersifat perintah. Ammal khabar. Adapun berita. Fa'akhbarana bima sayahsulu ba'dahu minal hukami wal wulat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan muncul di tengah-tengah para penguasa. atau Seperti munculnya penguasa-penguasa yang mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan mereka lebih mementingkan apa yang menjadi jabatan-jabatan mereka dari kepentingan rakyat. Wa al-umur al-munkarah al-mukhalifah Dan demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberitakan akan munculnya perkara-perkara yang mungkar di dalam agama ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ba'd dhalika yahduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang sebagian yang akan muncul di masa mendatang yaitu adanya penguasa-penguasa yang mereka terbimbing bukan dengan bimbinganku, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mengikuti sunnahku. Wa mithlu khabarihi lana anna minhum man yadhlimuna fi amwalina wa Dan di antaranya adalah berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa di antara penguasa itu ada yang akan melakukan perbuatan kezaliman kepada rakyatnya dan ada yang merampas harta-harta mereka. Kullu hadha Ini semua telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Yang memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang muncul di masa mendatang adalah Allah rabbul alamin. Yang mana Allah azza wa Jal Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Khalaqal khalqa wa huwa alimun bima di mana Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan makhluk dan Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka perbuat. وأول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو جار إلى يوم القيامة Ketika awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena takdir, lalu Allah mengatakan kepadanya tulis kata pena apa yang aku tulis Allah Azza wa Jalla mengatakan tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Idan huwa khabarun sidqun la budda an yaqa. Maka apa yang diberitakan oleh Nabi itu adalah merupakan berita yang dibangun di atas kejujuran dan itu pasti terjadi. Laisa mithlu akhbarin nas. Bukan seperti berita-berita yang disampaikan oleh manusia. Allati qad takunu kadiban aw fiha ziyadatun wa nuqsanun yang mana berita-berita tersebut boleh jadi ada kedustaan atau ada penambahan dan kekurangan. Hatta law kanat bis-surah wal video faqad takun Photoshop. Faqad takun eh? Photoshop. Photoshop. Eh, Photoshop. Bahkan eh, kadang-kadang eh, ada foto yang disebar ataukah video yang disebarkan Padahal itu sudah editan, editan dengan Photoshop atau yang semisalnya. Fama kullu khabarin taqra'uhu atau tasma'uhu atau tushahiduhu yakunu haqqan wa sawaban. Maka tidak setiap berita yang kamu baca atau yang kamu dengar atau yang kamu lihat maka berita itu valid. Lakin khabarullah wa khabar rasulih sidqun wa waqi'un la mahalah. Namun berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya adalah merupakan kejujuran dan pasti terjadi tidak bisa tidak. Fala tur'i sam'ak liman yukhbiruka bima yaf'alul hukam. Maka jangan engkau menyimak dan mendengarkan terhadap orang-orang yang memberitakan kepadamu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para penguasa itu. Anta fi ghinan an akhbarih li'anna Rasulullah qad akhbarak. Engkau tidak perlu mendengarkan berita-berita mereka karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah memberitakan. Lakin wal najata fil amri wa huwa al-amr. Akan tetapi yang akan menyelamatkan adalah perintah yang kedua yaitu eh, yaitu perkara yang kedua yaitu perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi akhbarana bi kulli hadha maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberitakan kepada kita akan terjadinya semua ini. amarana di muqabil hadzal Lalu dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita di dalam menghadapi realita yang ada ini? Awamiruhu sahihatun. Perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Sarihatun wabihah. Dan sangat jelas dan gamblang. La tahtamidu ta'wilan ghaira zahiriha yang tidak perlu ada penakwilan pendakwilan yang keluar dari pemahamannya secara zahir. Wa mukarrarah alaina bi kathrah minan Nabi wasallam. Dan perintah-perintah itu diulang-ulangi kepada kita dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. amarna awwalan bis sabr. Maka yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. ونظرا لطول الوقت فإني سأختصر جدا في الأحاديث maka melihat panjangnya waktu maka saya akan berupaya meringkas sangat meringkas فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabarlah kalian hingga kalian menemui aku di atas telagaku وفي هذا الحديث جواب عن سؤالين Maka hadis ini merupakan jawaban dari dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika melihat realita yang ada yaitu munculnya penguasa-penguasa yang zalim? Maka jawabannya terletak pada sabda Nabi, sabar kalian. Dan pertanyaan yang kedua, sampai kapan kita bersabar? Al-jawab hatta talqauni 'ala al-hawd ila yaumil qiyamah. Maka jawaban dari Nabi, kalian bersabar sampai kalian menemui aku di atas telagaku. Berarti kesabaran itu sampai hari kiamat. Ma yanfa' taqul sabarna 40 sana, 30 sana, 50 sana. La yanfa'. Qul as-sabr ila al-hawd. Maka tidak bermanfaat ketika seorang mengatakan kami sudah bersabar 40 tahun, kami sudah bersabar 30 tahun, maka ucapan-ucapan ini tidak bermanfaat sebab Nabi mengatakan kita harus bersabar sampai menemui Nabi di telaganya. Idza turidu an tarida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashrab minhu. Apabila engkau ingin mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminum dari air telaga tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Ibnu Abbas. al muttafaq alaihi fi sahihain. Muttafaqun alaihi dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya. Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir. Kata Nabi, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar lam yaqul falyatadahar au falyudrib au falyaatasim au falyunkir fil manabiri wal jaraidi wal majalis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan apabila dia melihat sesuatu yang dia benci dari penguasa, Nabi tidak mengatakan hendaknya dia melakukan demonstrasi atau dia melakukan aksi mogok atau dia mengkritik pemerintah di atas mimbar atau melalui tulisan-tulisan di majelis-majelis atau di eh, koran-koran. Uh, Ini semua adalah bentuk menafikan kesabaran dan kita semua tahu apa makna sabar itu. Tumsik lisanak atau tumsik yadak. Yaitu jangan jaga lisanmu dan jaga pula tanganmu. Faqal falyasbir wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya dia bersabar dan jangan dia melepaskan ketaatannya dari penguasa. Lalu kemudian Nabi menyebutkan ancaman keras. Yaitu yang itu adalah merupakan di antara sebab-sebab eh, pelakunya bahaya yang akan dirasakan oleh pelakunya di akhirat nanti. Qala fi riwayat Muslim fa innahu man faraqa as-sultana قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu dari penguasanya, walaupun sejengkal, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati seperti matinya kaum jahiliyah. Ahadith wa athar sabr kathirah. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang sabar itu banyak. Aktafi minha bihadain. Namun saya mencukupkan dengan dua riwayat ini. Waqad qala al-Imam Taimiyah rahimahullah dan telah berkata al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fa inna min usulis sunnah as-sabru ala jawril a'immah." Bahwa termasuk di antara prinsip sunnah adalah bersabar di dalam menghadapi kezaliman penguasa. الأمر الثاني الأمر الثاني مما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي إليهم حقوقهم ونسأل الله حقوقنا Dan perkara yang kedua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, yaitu kita sebagai rakyat berkewajiban untuk menunaikan apa yang menjadi hak-hak penguasa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hak-hak kita sebagai rakyat terabaikan. Kama fi sahihain min hadits Ibnu Mas'ud qala sallallahu alaihi wasallam addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian menunaikan apa yang menjadi hak-hak penguasa kalian dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian ketika hak itu diabaikan. Wa fi sahih Muslim min hadis Wa'il bin Hujr, "Addu ilaihim haqqahum fa inna Allah sa'iluhum an mastar'ahum." Dan disebutkan di dalam sahih Imam Muslim dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka yaitu penguasa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang kepemimpinan mereka itu. الثالث مما أمرنا به صلى الله عليه وسلم إذا بعد أن أخبرنا بما سيقع yang ketiga dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita setelah Nabi memberitakan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. An-nasihatu liman wallahu Allahu amrana adalah menyampaikan nasihat kepada penguasa yang diberi kekuasaan untuk mengatur kita. Kama fi sahih Muslimin qala sallallahu alaihi wasallam ad dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Muslim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah dibangun di atas nasihat, yaitu nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. وكما في صحيح مسلم وموطأ مالك واللفظ لمالك lafdhu li dan juga disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim dan al-Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dan lafaz hadis ini disebutkan dalam Muwatta al-Imam Malik Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum thalatha. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah azza wa jalla meridai kalian tiga perkara an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a yaitu hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan hendaknya kalian menasihati orang-orang yang telah diberi wewenang untuk memimpin kalian. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tariq asy-syar'i li munasahati al-hakim wal amir wal muhafiz wa ghairu nahwihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan kepada kita metode yang syar'i di dalam menasehati penguasa. Apakah dia presiden ataukah dia seorang gubernur ataukah bupati, wali kota dan yang lainnya. فقال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, jangan dia menyampaikannya secara terang-terangan di khalayak ramai. Walakin liya'tihi wal ya'khudh bi yadihi wa yukallimu wa yakhlu bih. Hendaknya dia mendatangi penguasa tersebut dan dia berbicara berdua, dia mengambil tangannya lalu kemudian berbicara secara khusus. Fa in qabila minhu wa illa faqad adda al-haqq alladhi alayh. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan namun jika nasihatnya tidak diterima, maka dia sebagai rakyat telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam menyampaikan nasihatnya. hal sadiq. Ini adalah keadaan seorang yang berjalan di atas agama yang benar. La yang sahulata amrihi liyakhruj wa yaqul qad nasahtuhum wa qultu lahum. Dia tidak menasihati penguasanya Lalu kemudian setelah itu dia keluar dan dia umumkan kepada manusia, aku sudah menyampaikan nasihat kepadanya. Bal hadza min amanah. Dan ini bahkan termasuk dalam bentuk khianat terhadap amanah yang diberikan. Waqad yadul 'ala riya wa hubb dan boleh jadi itu menunjukkan perbuatan riak dan senang dengan popularitas. fil inkar al-alani ala wali amri wa والتشهير bih dan ini termasuk di antara bentuk mengingkari penguasa secara terang-terangan dan mempopulerkannya di hadapan khalayak ramai. Dan itu dapat menyebabkan kebencian rakyat kepada penguasanya sehingga dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah mereka. Adapun yang terpenting, seseorang yang lebih mementingkan untuk menunaikan kewajiban nasihat kepada penguasa, fayansah bil tariqah syar'iyyah, maka dia menasihati dengan metode yang telah disyariatkan. وليس من شرطه أن يقبل الحاكم ذلك فقد يقبل وقد لا يقبل dan bukan merupakan persyaratan di mana penguasa itu harus menerima nasihat tersebut boleh jadi penguasa itu menerima nasihatnya dan boleh jadi juga tidak فإن قبل فالحمد لله kalau dia menerimanya, alhamdulillah. Wa illam yaqbal fa anta qad bari'at dhimmatuk wa addaita alladhi 'alayk. Dan apabila nasihatmu tidak diterima, maka lepas tanggung jawabmu dan engkau telah menunaikan apa yang menjadi tugasmu sebagai rakyat. Faziyada 'ala dhalik laysat lillah wa innama li nafsika wa li hizbika wa jama'atik. Maka lebih dari itu, lebih dari itu, maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi untuk kemaslahatan dirimu, untuk kemaslahatan kelompok dan partaimu dan jamaahmu. الأمر الرابع الوقت إن شاء الله نختصر الأمر الرابع السمع والطاعة لأوامرهم في غير معصية الله Perkara yang keempat, mendengar dan taat terhadap perintah-perintah penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Kama fi sahihain min hadis Ibnu Umar 'ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim mendengar dan taat baik dalam perkara yang dia senangi atau dalam perkara yang dia benci kecuali kalau diperintah untuk bermaksiat وجاء نحو هذا من حديث أبي ذر عند مسلم ومن حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه Dan datang pula riwayat yang semisal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar. Wa ala hadzal asl kana yubayyi'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabah. Dan di atas prinsip inilah Nabi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya. كما في الصحيحين sahihain Ali عمر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. وكما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البخاري ومسلم dan demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali wa ka'anna al-lafza li muslimin qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم dan uh, lafaz ini disebutkan dalam sahih Muslim bahwa beliau mengatakan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat serta mendengar dan taat kepada penguasa dan saling menasihati di antara sesama muslim. Ubadah bin Samit al-Muttafaq وهكذا حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على usr والطاعة المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا أي bil amwal wal manasib. demikian pula yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit beliau mengatakan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan sulit dan dalam keadaan penguasa lebih mementingkan hak-hak mereka daripada hak rakyatnya. Nazidu sa'ah Nazid sa'ah Mau ditambah satu jam lagi Baik Al-amrul khamis Ad-du'a yang perkara yang kelima adalah mendoakan. Waqad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah rahimahullah telah berkata Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah rahimahullah Inni la ad'u li amiril mu'minin wa ara dhalika wajiban alayya bahwa aku senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin dan aku menganggap itu adalah merupakan kewajibanku فالدعاء لولي الأمر من شعار أهل السنة maka mendoakan kebaikan untuk penguasa itu termasuk syiarnya ahlus sunnah. Qala al-Imam al-Barbahari, "Idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan, fa'lam annahu sahib bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan, Fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahai rahimahullah taala, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah insyaallah. وقال أبو جعفر الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية dan berkata Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi dalam kitabnya al-Aqidah al-Tahawiyah ولا ندعو عليهم dan kita tidak boleh mendoakan kejelekan kepada penguasa وندعو لهم بالصلاح والمعافاة dan kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa agar mereka diberi kebaikan dan diberi keselamatan وقد ذكر عدد من أئمة السنة الدعاء لولي الأمر من حقوقه الواجبة dan telah disebutkan oleh sebagian para imam-imam ahlus sunnah bahwa mendoakan kebaikan untuk penguasa itu termasuk di antara hak-hak yang merupakan kewajiban bagi kita. Tad'u lahu bit was-salah was-sadad fi sujudik wa fi awqat al-ijabah wa fi witrik wa fi thuluth al-akhir min al-lail. Ah, afwan. Tad'u lahu bis-salah wal-mu'afat fi awqat al-ijabah. Engkau senantiasa mendoakan penguasa itu agar mereka diberi kebaikan di waktu-waktu dikabulkannya doa. Kasujudika aw witrik atau eh, seperti ketika engkau mendoakan pada saat sujud atau pada saat engkau mengerjakan sholat witir وقد صح عن الإمام الزاهد الفضيل بن عياض dan telah sahih dari Imam Zahid Fudail bin Iyad أنه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان Beliau mengatakan kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan memperuntukkan doaku tersebut untuk kebaikan penguasa. ya Aba Ali? Lalu beliau ditanya, "Mengapa demikian wahai Abu Ali?" nafsi lam ta'duni da'wati. Kata beliau, kalau seandainya aku berdoa untuk kebaikan diriku sendiri, maka itu tidak melewati tidak dirasakan kecuali aku saja. Wa sultan saluha wa raiyyah dan apabila engkau mendo aku mendoakan untuk kebaikan penguasa maka penguasa itu menjadi baik dan akan menjadi baik pula masyarakat dan rakyat Idan manfaatuhu a'zab. Jadi manfaatnya lebih besar. Faqama ilaihi al-imam al-kabir Abdullah bin al-Mubarak. Lalu kemudian datanglah Abdullah bin al-Mubarak berdiri dan mendatangi Fudal bin Iyad. Faqabbala ra'sahu wa qala Lalu kemudian dia mencium kepalanya dan mengatakan ومن يجترئ على هذا غيرك يا معلم الناس الخير Siapa yang berani melakukan hal ini selain engkau, wahai orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia? إذا أختم هما أمران خبر وأمر Jadi saya Huma menutup syai'an. perkara ini dengan mengulangi kembali bahwa ada dua perkara ففرضنا التصديق بالخبر yang menjadi kewajiban kita membenarkan berita yang datang dari Nabi. والطاعة للأمر Yang kedua adalah menaati perintahnya. وتقدم أن ما أمرنا به الصبر آه من يعيدها بسرعة خمس Dan telah lalu apa yang telah kita terangkan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada lima hal yaitu الصبر sabar, wa adaul huquq ilaihim menunaikan hak-hak mereka wa an-nasiha bi tariqah syar'iyyah menyampaikan nasihat dengan metode yang disyariatkan was-sam' wa ta'a lahum fi kull ma yurzimunahu wa ya'muruna bih illa fi ma'siyatillah mendengar dan taat dalam setiap apa yang mereka sampaikan mereka perintahkan dan mereka atur kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ahsan wal khamis ad-du'a Yang kelima, mendoakan kebaikan untuk mereka. فبهذا يحصل الأمن والاستقرار للدولة والشعب Maka dengan cara seperti ini akan terwujud rasa aman dan ketentraman dalam negeri dan masyarakat. ويأمن الجميع على اختلاف مذاهبهم وأديانهم Dan semuanya akan merasakan aman meskipun terjadi perbedaan agama mereka dan perbedaan madhab dan keyakinan mereka. من مواطنين أو مقيمين baik dari kalangan eh, orang-orang uh, yang penduduk asli negeri tersebut atau yang uh, hidup di sana. atau orang-orang yang datang berkunjung ke negeri itu. Sewaan ziyarat tijarah atau siyahah atau gairi dalik. Apakah mereka yang datang bertujuan untuk berdagang ataukah mereka datang untuk rekreasi ber, e, berjalan-jalan dan yang semisal. Nasallallahu taala an yuwaffiqa hukumat Indonesia wa raisaha lima fihi khair. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah Indonesia agar senantiasa diberi kebaikan. Wa an yuwaffiqa jami'a ajhizatiha al-amniyah li hifdhi amni an-nas wa istiqrarihim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada segala eh, jajaran-jajaran uh, jajaran -jajaran dari pemerintahan tersebut yang bertujuan atau yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman. Wa an yaqiya daulat Indonesia asyurur wal fitan dan senantiasa menjaga negeri Indonesia ini dari kejahatan dan dari fitnah-fitnah. Wa yahfaz 'alaiha al-amna wal istiqrar dan senantiasa menjaga keamanan dan ketentramannya. Wa yazidaha min al-'afiyah was-sa'a rizq dan agar senantiasa lebih menambah lagi keselamatannya dan menambah rezekinya. وسائر بلاد المسلمين وحكامهم ولاة أمرهم يا رب العالمين. Demikian pula نجري نجري قوم مسلمين دم penguasa-penguasa أمريكا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات وآبائنا وأمهاتنا وجميع الحاضرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته